Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa yanbaghi lil insan an yaqula kull yawm alhamdulillah alladhi wahaba lana hadzal yawm li'annahu ma yadri rubama ya'ridu lahu al-maut faj'ah wa illa al-marad wa idza marida lam yaqdir ala fi'l al-khair فينبغي المغانمة للخير حتى تكون الخاتمة بخير فقد روي أن الملك عند النوم يقول اختم بخير wasyaitan yaqul ikhtim bisyar wa kadzalika khatimatul umur Bismillah alhamdulillah wassalatu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa radhiyallahu anhu yang bagil insan an yaqul kull yaum sepatutnya manusia itu setiap hari berkata Alhamdulillah alladzi wahaba lana hadzal yaum Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami di hari ini. Masih hidup inti hari Rabu ini. Ya? Masih hidup. Minggu yang lalu hidup. Mudah-mudahan insya Allah Rabu lagi bisa ketemu ini. Jangan-jangan min, ashabil kubur. Ah, alhamdulillah setiap hari alhamdulillah nah, masih hidup dikasih anugerah hari ini masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ma yadri rubbama ya'rid lahul maut faj'ah wa illa al-marad. Karena dia enggak tahu mungkin udah terhalang dia untuk hidup sebelum sampai hari itu dengan kematian. Wailah sakit, nggak taunya kemarin dia masih bisa baca kitab, nggak taunya habis kecelakaan buta dia hari itu bisa kemarin bisa berjalan nggak taunya lumpuh dia sakit atau apa bisa juga Allah. Nah itu kalau inti pagi sehat wal afiat Inti ucapkan alhamdulillah alladzi wahabali lana hadzal yom. Aku bersyukur Allah beri anugerah nikmat kepada aku hari ini hidup dalam keadaan bagus. Wa idza marid kalau dia sakit lam yaktir ala fi'lil khair, dia enggak bisa lagi berbuat kebaikan sesempurna dia sehat. Kalau antum misalnya lumpuh, nggak bisa ke sini. Nggak bisa ke sini. Kalau ente tuli, nggak bisa dengarkan ini. Alhamdulillah gitu. Fayam bagi al-mughanamah lil khair. Karena itu sepatutnya kamu itu mengambil kesempatan untuk berbuat baik. Karena keadaan ini sangat mendukung mata kamu, bisa membaca Quran, telinga kamu bisa dengarkan nasihat, kaki kamu bisa melangkah ke tempat-tempat yang baik. Manfaatkan, manfaatkan. Sampai kapan? Hattal khatimah bi khair. Sampai akhir umur dengan baik. Barangkali inti nanti pas hadir majlis ini mati, tapi jangan. Ngerepoti anak itu. Hah? Barangkali pas lagi baca Quran mati. Ya? sampai dengan khusnul khatimah. ruwiyah benar-benar telah diriwayatkan annal malak indan ya yaqul malaikat kalau manusia itu dalam keadaan mau tidur berkata begini gian ikhtim bi akhiri ucapan kamu dengan baik perbuatan kamu dengan baik Wasyaitan yagul syaitan berkata ikhtim bishar akhiri. Ketika uh, uh, apa dengan jelek. Jadi kalau kamu mati hidup apa uh, kalau nasihatnya setan gini. Terus nonton itu film porno sampai keturun. Ikhtim bishar. Tutup sadarnya kamu dari itu sampai kamu ketid sampai tidur. Ikhtim bishar indanomik. Akhiri untuk tidurnya kamu itu dengan perbuatan jelek. Gitu, itu setan. Lihatan itu, lihatan itu. Wajib itu, film itu lihatan sampai ketiduran kamu. Dengarkan itu musik itu, lagu-lagu itu. Lagu-lagu love itu, dengarkan sampai kamu tidur. Eh. Tapi kalau malaikat lain lagi, ikhtim bi khair. Akhiri dengan baik, baca Quran. Terus tidur. Akhirnya baca Quran. Hah? Zikir terus tidur, istighfar, terus tidur, gitu. Salat terus tidur, ikhtim bikhir. Itu malaikat. Cuma banyak nurut setan ini. Enggak bisa tidur kecuali dengan musik ya. Dengan lagu-lagu, dengan itu ikhtim bisyar ini. Wa kadzalik kata Habib ini demikian juga di akhir umur. Setan juga berusaha. Gimana caranya kamu tadi itu lagi tegang? Ah, setan mengatakan ikhtim bisyar. Eh, mati ya dalam keadaan jelek. Malaikat menyatakan jangan, mati ya dalam keadaan baik. Nah, karena itu jangan eh, disia-siakan ini umur. Semenjak masih bisa mendapatkan pahala, kenapa kamu tidak melakukan itu? Dan manusia itu mati ala ma'asya menurut kebiasaan kehidupannya ya. Hmm, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab itu hadir hall Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masileh. Beliau khutbah. Khutbah. Seperti biasa khutbah. Ya akhir khutbah dia memimpin untuk membaca la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل mati mengatakan begitu terus jatuh mati Habib ini indahnya kematiannya Hah? indahnya kematiannya ah, ini bisa bayangkan kalau mati model begitu ah, nasallallahu husnal khatimah karena itu jangan main-main umur gunakan untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dan mohon kepada Allah mudah-mudahan taat ini sampai ujung kehidupan kita di atas dunia.